Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. تضمن إيضاحا لكمال حسن أسماء الرب عز وجل مجتمعة ومنفردة فإن كل اسم من أسماء ربنا جل وعلا جاء به الكتاب الكريم أو صحت به سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم يتضمن غاية الحسن الذي ليس فوقه كما آه، كمال كمال فإذا انضم اسمان من أسماء ربنا إلى بعضهما حصل كمال فوق الكمال وإيضاح ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله في العزيز الحكيم فإنك إذا لفظت فإنك إذا لفظت العزيز استبان استبان استبان لك كمال العزة وهو كمال القوة والمنعة والمنعة والمنعة وأن الله تعالى لا يغلبه غالبا غالبا وكذلك الحكيم فإنه متضمن لحكمة البالغة والحكم المبني على مشيئة نافذة وحكمة بديعة فالحكم سواء نعم متضمن للحكمة البالغة والحكم tulangi فإنه متضامن للحكمة البالغة wal hukmi al mabni ala masyiatin nafidatin wa hikmatin badi'atin fal hukmu sawa'an kana qadran am syar'an fa hukmuhu subhanahu wa ta'ala a'dalul ahkami wa asdaqul ahkami wa arhamul ahkami li jami'il anani fa idza azizu wal hakimu ila ba'dihima hasala في نفس المؤمن كمال آخر وهو أن عزته سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة وليس فيها جور سوء آه، جور ولا ظلم ولا حيف بل هي عزة عدل عزة عدل آه، بل هي عزة عدل وإنصاف وكذلك آه، حكمه وحكمته مقترنان بالعزة خلاف المخلوقين فإن كثيرا منهم من عزته خالية من الحكمة من عزته آه، من عزته خالية من خالية خالية من الحكمة بل فيها ظلم وجور وسيف وفتش ومنهم من من من, من, من, من, من, من, من, من, من, من man takunu indahu minhum man takunu indahu hikmatan hikmatun <coughs> oh iya, wa minhum man takunu indahu hikmatun lakin hadihil hikmatu limaslahati limaslahatin atau yakni takmili nafasin falaysat hiya madniyatun ala al-izzati wal istirna'i faqad yantahiju المخلوق الحكمة المخلوق الحكمة المخلوق الحكمة للمدارة والمدافعة والاستجلاب والعواطف والاستجلاب العواطف واستجلاب العواطف والشهرة الشهرة وذكر الحسن الثاني وتفريد الناس منه أما الرب جل جلاله فإنه غني عن ذلك كله كله عن ذلك كله فحكم فحكمه فحكمه مبني على عزته وعزته مبنية على حكمته Nah, masalah yang keempat ini tata doman memuat penjelasan li kamali uh, husni asma'i rabbi azza wa jal Bukan betapa sempurnanya bagusnya nama Allah azza wa jal Baik ketika dia berkumpul dengan nama yang lain atau sendirian Maka masing-masing dari nama Rabbina Jalla wa ala Yang terdapat dalam Al-Quran atau sunnah yang sahih Itu memuat royat al-husni Keindahan yang paling indah yang tidak ada di atasnya kesempurnaan Faidah Doma Ismani maka jika dua nama digabungkan dua nama dari nama-nama Rabbina digabungkan ila ba'dihi ini kalimat yang agak rancu ila ba'dihima kalimat yang enak dibaca dan enak dipahami tidak indoma ismun min asba'i rabbina ila ismin akha atau ila eh, kalau enggak faidoma ismani min asma'i rabbina ba'duha ila ba'din eh, baca dan memahaminya jelas. Ba'duha ila ba'din. Jika sebagian nama dikumpulkan. Ba'duha ila ba'din. Sebagiannya pada sebagian yang lain. Yang satu ba'du di sini sebagian siapnya yang satu. Yang satu dikumpulkan sama yang lain. Hasolah kamalun fokol kamal. Maka terwujudlah kesempurnaan di atas kesempurnaan penjelasannya dari apa yang disebutkan oleh penulis adalah contohnya adalah Al-Azizil Hakim. Maka jika Anda melafatkan, mengucapkan Al-Aziz, maka akan jelas bagi Anda kesempurnaan keperkasaan Allah. Jadi izah maknanya adalah kamal iza artinya kamal kuat, sangat kuat. Wal mana'ah dan mana'ah tidak membutuhkan yang lain. Kesia Allah tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Demikian pula hakim. Kemarin kita sampaikan hakim punya dua makna, dul hikmah dan hakim. Maka kata-kata hakim memuat hikmah yang luar biasa, kebijaksanaan yang luar biasa dan hukum ya, yang dibangun di atas masyiah nafidah, kehendak yang pasti terwujud. jadi dibangun di atas hikmah yang luar biasa maka hukum baik dia adalah hukum kodari ataupun hukum syar'i Fahuk maka hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang paling adil dan hukum yang paling benar dan hukum yang paling sayang untuk semua makhluk. Faidah domal aziz wal hakim ila ba'dihima. Ini sama. Kalimat yang kan menurut saya. Faidan domal azizul wal hakim ba'duha ila ba'din gitu nah. Enak. Hasala maka maka akan terwujud finafsil mukmin dalam jiwa orang yang beriman yang membacanya kesempurnaan yang lain yaitu bahasanya ke, kepekasan Allah Subhanahu wa taala di atas hikmah tidak ada di dalamnya jarun kezaliman kezaliman haifun kezaliman bahkan adalah keperkasaan yang adil wal insaf dan adil demikian juga hukum Allah dan hikmah Allah itu bergandengan dengan keperkasaan beda dengan makhluk maka banyak dari mereka man orang yang kemuliaannya kosong dari hikmah keperkasaannya kosong dari hikmah bahkan di dalamnya terdapat kezaliman dan kezaliman jauhun kezaliman haifun kezaliman batasyun eh, atau azab menyiksa tanpa eh, tanpa adil eh, seenaknya sewenang-wenang nah sewenang-wenang wa dari antara mereka di antara makhluk ada man orang yang dia punya hikmah akan tapi hikmah ini ada pada dirinya lima selahatin karena satu kepentingan yakni yaitu takmil untuk me melengkapi kekurangan pada dirinya maka dia tidaklah dibangun di atas keperkasaan dan tidak membutuhkan yang lain maka boleh jadi makhluk itu yang yang tahid mengambil sikap menempuh jalan hikmah lil mudara itu alifnya keliru itu. Alifnya harusnya habis roh bukan habis dal. Lil mudafati untuk bahasa basi. Wal mudafa'ah dan untuk membela diri, menyelamatkan diri. Wal istidlal bil awatifi itu umannya salah itu. Wal istidlal bil awatifi dan mengambil hati bersikap hikmah kenapa? Karena anda mengambil hati dan simpati. Karena atau tujuan popularitas Bidrikul Hasan ya, disebut uh, disebut-sebut dengan baik mendekatkan manusia pada dirinya. Adapun Rabb adapun Rab jalla jalaluhu fa inna ghaniyun an kullihi maka Rab itu tidaklah membutuhkan itu semua maka hukum Allah dibangun di atas keperkasaan dan keperkasaan Allah dibangun di atas hikmah. Maka dalam sarah yang disampaikan oleh penulis e, pencara di sini e, sarahnya cuma mengulangi apa yang dikatakan oleh e, penulis. Ada tambahan faedah, tambahan keterangan cuma sekedar uh, pengulangan apa yang dikatakan oleh Semudimin tidak ada contoh yang lain uh, sama persis dengan apa yang dikatakan oleh penulis dan masalah khamisah rezeki Iya, salah أحدها النص الصريح على اختصاص الله تعالى ذكره بعلم الغيب واستئثاره به وذلك بالإخبار أنه عنده مفاتيح الغيب جمع مفتاح وهي خزائنه أو جمع مفتاح وهو ما يتوصل إليه به فقد جاء تفسير مفاتيح الغيب في آية لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وبين ذلك فيما أخبر أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثانيها سعة إن الرب جل ثناؤه وتقدست تقدست أسماؤه وإحاطة علمه بجميع مخلوقاته في البر والبحر وفي ظلمات الأرض فلا يغرب عن علمه في الأرض ولا في السماء مثقال ذرة ثالثها في قوله إلا في كتاب مبين wujubul imani bi anna kulla ma yajri fil kauni qad sabaqa bihi ilmuhu wa jarat bihi kitabatuhu fil lahil mahfudi fi sunani an ubadah ibn Sami Aswami radhiyallahu anhu qala awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qalamu awwala ma khalaqa Allahu al-qalama qala lahu uktub qala wa wada aktub qala uktub maqadira kulli shayin hatta taqum as Kemudian kutipan dari penulis yaitu ayat firman Allah di surah Luqman ayat yang terakhir fiha maka di sini terdapat empat poin yang pertama disampaikanlah nas tegas ikhtisas surat ta'ala zikruhu bahwasanya bi'ilmil ghaib bahwasanya pengetahuan tentang hal yang gaib itu adalah ikhtisas surat khusus milik Allah ta'ala zikruhu wastiqtaruhu bihi dan Allah menyimpannya. Wadzalika tersebut berita karena uh, Nabi memberitakan uh, bahwasanya dia memiliki mafatul ghaib jemaah dari maftah. Mafatul ghaib artinya khuzainu, pembendaraan. Apa jamak dari miftah? Definisi miftah mai tawasul bi eh, alat yang dipakai untuk bisa sampai kepada yang lain. Maka tentang mafatul ghaib itu maknanya apa? Terdapat perbedaan pendapat. Kembali kepada perbedaan e, mafatih ini jamak apa? Ada yang mengatakan jamak dari maftah. Kalau maftah maka artinya perbendaraan, gudang, simpanan. Tapi kalau Ah, mafatih bisa jama dari mustah maka maknanya kunci dan terdapat penjelasan tentang apa saja itu mafatul ghaib di ayat terakhir di surat Luqman ini Allah itu memiliki pengetahuan tentang masa depan menurunkan pada e, eh, menurunkan anugerah pada orang-orang susah wa ya'lamu fil arham dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidaklah satu jiwa mengetahui apa yang akan dilakukan esok hari dan tidaklah satu jiwa mengetahui di dibunuh manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Maka jika kata Allah katakan orang tidak tahu secara pasti dia akan mati di mana. Dia punya cita-cita pengen mati di Jogja belum tentu. Maka bagaimana lagi dengan pengetahuan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kayak-kayaknya mau mati di mana itu bisa diatur. Itu ternyata Allah katakan tidak bisa diatur. Maka kapan kapankah orang itu akan mati kayak-kayaknya bisa diatur oleh si manusia. Allah katakan manusia nggak tahu. Jika demikian maka bagaimanakah dengan Eh, apa yang akan terjadi esok hari. Wabayin zalika penjelasan tersebut adalah hadis yang diatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan eh, kunci-kunci atau perbendaraan hal yang kait itu lima. Ya Allah lah yang mengetahui tangkapan kiamat, mengetahui hujan, mengetahui apa yang ada di rahim, mengetahui apa yang akan dilakukan oleh satu jiwa esok hari dan tidak mengetahui di manakah jiwa seorang itu akan mati. Ini Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Khabir itu maknanya adalah orang yang mengetahui bahwa tinil umur. Hal-hal yang tersembunyi, nyelempit-nyelempit jika bawatinul umur saja dia tahu maka bagaimanakah dengan zuwahiruha Kemudian betapa luasnya ilmu pada pengetahuan Arab jalasana uhu wa taqadas asma'uhu. Dan bahasanya ilmu Allah itu meliputi semua makhluknya di daratan dan di lautan dalam kegagapan uh, bumi maka tidak ada yang hilang satupun dari pengetahuan Allah baik di bumi ataupun di langit kecuali dua yang besar darah. Kemudian yang ketiga ilah fi kitab mubin kecuali dalam bukunya yang nyata yaitu lahir mahfud menunjukkan wajibnya beriman bahasanya semua yang terjadi dalam semesta ini kata ya, sabaqa bi ilmu telah Allah ketahui sebelumnya Wajarat kita batu dan telah tertulis di lahil mahfud lembaran lembaga yang terjaga dalam kitab Sunan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qal awwala ma khalaqallahu al-qalama pada saat pertama kali Allah menciptakan pena Allah bertanya lah kepada pena tulislah pena mengatakan masa aktor apa yang akan aku tulis Allah berfirman tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat kemudian kembali ke mata bibit Ma'man ta'ala ibtibari dalam kita ala ridati wa atau pun ma dan dan alai maani wahyal bil awali mutara di pasan mutara mutara di pasun tidak tidak lagi ha ala pertamaan wahidin wahwalahu azza wajalla wabil ibtibari tani mutabayyin mutabayyinatun tidak ada di dalalati kulli mutabayyinatun mutabayyinatun di dalalati kuli wahidin minha ala maknahu al-khasu ala maknahu al khasi ala ala maknahu ala maknahu al khasi wal hayu al alimu al qadiru al samiu al basiru ar rahmanu ar rahimu al azizu al hakimu kulluha asma'ul asma'ul insam man wahidin wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala lakinna makna al-hayy ghairu alimi ghairu makna alimi wa makna alimi ghairu makna qadiri wa hakadha wa innama qulna bi annaha wa awsafun di dalalatil qur'ani alaihi kama fi qawlihi ta'ala wa huwal ghafurur rahim wa qawluhu wa rabbukal ghafuru dzur rahmah wa innal ayata tsaniyata ala anna rahima huwal mutasifa mutasifu bir rahmati wal ijma'u wal wal ijma'i ahli wal urfi annahu la yuqalu alimun illa liman lahu ilmun wala sami'a illa sami'un illa liman lahu wala basiru ila liman lahu basrun wa hadza amrun abyanun min abyanu abyanu min ayyasaja ila dalilin nah yaitu nah, yang kedua nama Allah itu alam ba'asa adalah nama ya, sekaligus sifat Dan ini adalah di antara bentuk al-husna dari nama Allah. Adalah ketika nama tersebut itu adalah realita. Ini di sifat. Alamun dia adalah alam sekedar nama Biktibar dengan melihat bahasanya semua nama tersebut menunjukkan rasa pada ya, satu zat itu Allah. Wa'asaf dan dia adalah sifat Ditifat dengan melihat makna yang terkandung di dalamnya Maka nama-nama Allah Apakah dia sinonim Ataukah tidak sinonim Jawabannya Dua-duanya benar Wahia maka nama-nama Allah ditifat dengan sudut pandang pertama Statusnya adalah mutahadifah sinonim Lidalalatiha karena semua nama Allah itu mengacu kepada pemilik nama yang sama itu Allah. Tapi tiba sani, namun dari sisi yang kedua, dari sisi makna, maka kaidah ini adalah mutabayinah berbeda. Lisalakati kuli wahidin minha karena masing-masing dari nama tersebut menunjukkan makna khusus yang diinginkan. Maka Al-Hayyu, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, Al-Basir, Rahman, Rahim, Al-Aziz, Al-Hakim semuanya nama adalah untuk pemilik nama yang sama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dimaksud dengan Al-Hayy itu berbeda dengan makna yang dimaksud dengan Al-Alim dan makna al-alim beda dengan makna al-qadir wa hakada dan seterusnya. Hanyalah kita katakan bahasa nama Allah itu adalah nama dan sifat Dalilnya adalah dari Al-Quran Bahwa al Rahim Dia pengampun lagi maha penyayang Ditambah dengan ayat Warabkal Aziz Warabkal Ghafur Warabkal Ghafur Durrahmah akan ditegaskan Zu Rahmah. Maka ayat yang kedua menunjukkan bahasanya Rahim wa al-mutasifu adalah orang yang memiliki kasih sayang. Alasan yang kedua adalah ijma' fakar bahasa dan urf. Kita dikatakan dalam bahasa orang Arab sekarang udi alim kecuali orang yang memang e, punya ilmu tidak dikatakan oh dia adalah mendengarkan kecuali orang yang membutuhkan bantuan. Jadi orang yang melihat tidaklah dikatakan bersir kecuali untuk orang yang memiliki mata. Pada ampunnya suatu perkara yang terlalu jelas sehingga tidak perlu bila dalilin nah, ditanyakan dan dikasih apa dalilnya. ya rahmana ya Rahimah, ya Karimah, ya manana fa innaka tad'u musamman wahidi wa huwa wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ila kita wa Allah ya rahmana ya Rahimah, ya ghafura ya tawaba fa ma ba'da ismil jalalati min asma'i rabbi jalla wa ala aw lahu wa ida qala qa'ilun mal farqu baina sinfaini bidu'aina wa nahnu tad'u Allah azza wa jalla naqulu na'am tanbihun fa innal khalqu fa innal khalqa wajibun eh, jal hmm? fa innal khalqa wajibun jal jaliyun jaliyun fa hiya bi'tibariha a'laman mutarattifatun muttafiqatun fi Nah, penjelasannya masalah atau poin pertama daripada ini adalah atakir penegasan bahasanya nama-nama Allah itu adalah nama sekaligus sifat. Perbedaan antara ini dan itu telah dijelaskan oleh penulis. Faya a'lamun kata penulis dia adalah sekedar nama kalau melihat bahasanya semuanya menunjukkan pada zat yang sama. Jadi adalah sifat yang beda-beda. Bitibar memandang madalat alaihi minal ma'ani mana eh, yang terkandung di dalamnya. Maka jika anda katakan misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Manan, Manan zat yang maha pemberi, Karim juga maha pemberi, Fa'ina kata maka yang anda berdoa kepada satu nama saja, satu pemilik nama saja itu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya jika anda mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawab, Fa'ina mafada ismil jalalati minal asma'i Rabbi Maka nama Rabb yang didatangkan Setelah ya, Fa inna kata ta'um ah, musamman wahid wa Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qulta dan jika anda mengatakan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawab fa inna ma baca ismul jalalah maka nama-nama setelah isim jalalah yaitu jalalah adalah Allah nama-namanya Rahman Rahim dan Ghafur min asma'i Rabbi Jalla wa ala adalah termasuk nama Allah Jalla wa Ala lahu yang menjadi sifat bagi Ismul Jalala. Jika ada yang bertanya apa perbedaan antara dua jenis ini dan dua penggunaan ini, ada nama dan sifat. Fima talaf e, talafatna berkaitan dengan apa yang kita ucapkan dalam doa pada kita berdoa pada Allah Jalla wa maka jawabannya naam betul tanabah. Perhatikanlah. Ya perbedaannya sangat jelas dan jelas. Nama-nama Allah itu dari satu sudut pandang adalah sekedar nama yang sinonim berarti mutafiqah sejalan e, kandungannya menunjukkan pada satu pemilik nama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya maka nama Allah tidak dari sudut ini adalah sekedar nama adalah nama yang mengacu pada eh, yang mengacu kepada benda atau kepada zat yang sama. Wa ma fi asani ijma'i ahli lughati توصف في عدة أوصاف Muhammadun Summa kota kata zalik Rasulan Nabiyan Khatiman Arifan ala mu'minin Nabi Warufan Rahiman Mangkani Lakana Su'aluhu hazamin Asmatil asilati Asmatil asilati Asmatil asilati In lam yakun asmatuha Wala Wala abah Nah Awamun nasi عن العلماء منهم فلم ahli أهل wal ولا رموه بالجهل والسخافة والسخيف Nah, Adapun dari sudut pandang yang kedua, yaitu pasti nama itu adalah sifat, maka nama-nama Allah itu mutabayyinah berbeda. Yaitu berbeda makna kandungannya. Bagaimanakah itu jawabannya? karena makna yang terkandung dalam Ar-Rahim berbeda dengan makna yang terkandung dalam Al-Alim apa yang terkandung dalam nama Tawab berbeda dengan apa yang terkandung dalam makna Al-Hakim maka berkaitan dengan nama dan sifat terdapat pembahasan apakah nama e, apakah nama-nama Allah itu sifat atau sekedar nama. Itu alam saja ataukah ausa Maka Mu'tazilah mengatakan nama Allah itu alam saja. Enggak mengandung sifat. Nah, maka dijelaskan oleh e, penulis di sini yang benar ya, dia itu sinonim dari satu sudut pandang bukan sinonim dari sudut pandang yang lain. Dan poin yang kedua, penulis berdalil alahara al-bayan penjelasan ini didalil dengan Quran dan ijma. Jika Anda kata, jika Anda mau, Anda bisa menyebutnya dengan binas wal ijma. Dan ijma itu maksudnya bukan ijma ulama, namun ijma pakar bahasa Arab dan of bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa rabbukal ghafurur rahmah Wal ghafur maka al ghafur dan memiliki kasih sayang ada dua sifat bagi Allah Jalla wa ala. Demikian juga jika Anda katakan ya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang e, maka pengampun dan penyayang dua sifat bagi Allah Jalla wa ala. Kemudian terdapat faedah bagus dari pencara wa ajma'al lughati wal ufi ala anna data al-wahidah tusab bi'iddati awsafin. Semua pakar bahasa Arab dan orang yang paham oh bahasa Arab berkeyakinan bahasanya eh, satu zat, satu benda itu bisa disifati dengan beberapa sifat dan tidak akan ada seorang pun yang menyalahkannya. Tidak, uh, maka eh, maka pakai bahasa ijma bolehnya nama rangka alias alias kalau dalam bahasa kita Walau sabilil misal sebagai contoh seandainya Anda mengatakan Muhammad eh, sallallahu alaihi wasallam sang nabi, sang rasul, sang Wakhotaman dan sang penutup e, Para nabi-nabi yang lain Seorang yang penyayang Seorang yang sangat mudah diberikan Untuk orang-orang yang beriman Maka tidak akan ada yang menyalahkan anda Tidak akan ada orang yang, ber, orang yang berakal Yang mengatakan siapa mereka-mereka yang anda maksudkan Karena tidaklah Segera Masuk ke dalam perasaan orang-orang yang berakal ini hasil awsat dan sifat-sifat yang anda sebutkan setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia jelas sekedar sifat baginya walau anak sa'ilan sa'ala jika ada seorang yang bertanya lalu mengatakan mantak ini siapa yang kau maksudkan anda mengatakan Muhammad, setelah itu Anda mengatakan Rasul Nabi Khotam harus alal mukminin rauf rahim. Mata ini apa yang Anda maksudkan? Nah, karena soal hadza maka pertanyaannya ini min amsajil as'ilah termasuk pertanyaan yang paling jelek jika tidak boleh kita katakan pertanyaan yang paling jelek. Dan saya akan dicela oleh manusia-manusia yang awam yaitu manusia-manusia yang berakal yang awam. Lebih-lebih orang yang berilmu Tentu orang-orang yang berilmu akan menuduh dia sebagai orang yang bodoh, lemah akal, wasafah dan lemah akal. Maka terdapat ijma dari para pakar bahasa Arab satu zat itu bisa disifati dengan beberapa sifat. Sehingga nama-nama Allah yang banyak itu adalah ya, sinonim dari sisi ini atau dari uh, tidak sinonim, sinonim dan tidak sinonim. Kemudian uh, kembali ke matan wahyu. bila sam'in bila sam'in wa basirun bila basrin basarin wa sifati sifati yastazimu ta'adud ta'adudul ya Ibnu Taimin mengatakan maka dengan keterangan di atas diketahui sesatnya orang yang meniadakan makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah alu ta'til. Mereka mengatakan Allah mau mendengar namun tidak mendengar, mau melihat namun tidak melihat, mau perkasa namun tidak perkasa dan seterusnya. Wa'alal dan mereka beralasan bahasanya menetapkan sifat berarti menyatakan banyaknya zat yang kodim dan ilah ini adalah ilah yang sakit, bahkan dia adalah ilah yang mati. Alasan yang sama sekali tidak berdasar. Thank you. Inilah perkataan Mu'tazilah. Mereka meyakini adanya nama bagi Allah Jalla wa'ala akan tapi mereka hilangkan dari nama makna yang menjadi kandungan nama yang merupakan makna-makna yang indah dan sifat-sifat terpuji. kula ismin karena semua sifat sebagaimana kata yang telah lewat itu memuat sifat sempurna tidak ada padanya naksun kekurangan dua wujud dari sisi manapun bagi Allah Azza wa Jalla. Maka Mu'tazilah mengatakan bahasanya nama Allah adalah nama yang tidak mengandung sifat. Tidak mengandung makna. Sehingga mereka menyamakan eh, nama-nama Allah biljawamid dengan benda mati. Wamin tarifid dari termasuk uniknya kisah yang yuwa diriatkan. Tarif itu kisah unik Bisar bin Riyas al Siapa dia? Abu Abdurrahman Bisar bin Riyas Abi Karimah Al-Adawi. Disebut Al-Adawi karena bekas budak. Salah seorang suku Adawi. Al-Baghdadi Al-Marisi. Min Mawali itu di antara budak yang dimerdekakan oleh keluarga Zaid bin Khattab anhu. Dan Bisr ini adalah termasuk kibarul fuqaha para fikir adalah ulama besar dalam bidang fikih aku sudah belajar ilmu fikih dari Al-Qadi Abu Yusuf dan dia meriwayatkan hadis dari Hamad bin Salamah dan Sufyan bin Yena. Mm-hmm. fil kalam dia aslinya ulama yang cerdas namun kemudian beliau mentelah ilmu kalam fahola alaihi ternyata ilmu kalam lah yang mengalahkan dirinya bukan dirinya yang mengalahkan ilmu kalam Wansalaka maka lepaslah dia dari sifat rawat dan takwa Wajaradal qawla Fi khalqil Qur'an dan dia munculkan perkataan tentang bukan untuk makhluk dan dia mendakwakannya wa da'a ilaihi dan makhluknya Al-Quran itu ada didakwakan oleh eh, wa da'a ilaihi dan dia mendakwakan kemakhlukan Al-Quran Kama karena sebagaimana Bisa ini adalah Ainal Jahmiyah, tokoh Jahmiyah. Ya, salah satu mana Ain, zamannya ayan itu maknanya tokoh. Ayan Ahyanul Mujtama itu tokoh-tokoh masyarakat. Di zamannya dan ulama besar Jahmiyah di zamannya. Sama kota ahli ini lalu beliau dibenci oleh para ulama. Al-Buti mengatakan aku mendengar itu bukan syafi ya, Syafi'i. Al-Buti menurutnya Syafi'i. Syafi'i mengatakan aku diskusi dengan Marisi. Lalu Al-Marisi mengatakan semua kocokan itu taruhan alias haram. Semua bentuk kocokan, pingsut itu haram karena itu taruhan. Dan ini pendapat yang tidak nah, Beliau mati pada akhir tahun 218. Sebenarnya bisa dilihat almarisi Al-Marisi uh, eh, ulama besar Mu'tazilah di zaman Al-Ma'mun dan dialah yang tawalang ngurusi yakni Bishr ini ngurusi dan pengurus besar tentang pendapat pemakhlukan Al-Quran. Ini satu e, bencana besar yang merupakan kekafiran. Nabi satu ketika Ibrahim menyampaikan dalam majelisnya, si Allah itu mengetahui tanpa ilmu, mendengar tanpa punya sifat. Maha mendengar namun tidak mendengar, maha melihat namun tidak melihat. Maka ada orang Arab Badui yang lewat mendengar perkataan uh, beliau Pasal iya. yang minum hadzal takdir maka eh, dia Arab eh, ini mendengar penjelasan semacam itu. Dari bisa maka beliau komentar, itu adalah Tuhan wahai bisa adapun Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhan kami ya alimun dan dia memang punya ilmu dan seterusnya. Ya, demikian yang kita baca sebutkan. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.